Di antaranya adalah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini adalah sebuah kemuliaan yang sangat besar. Ketika seorang hamba dia bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an adalah huda, adalah petunjuk. Maka apabila kita ingin mendapatkan petunjuk yang senantiasa kita minta di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim Ya Allah tunjukilah kami Jelaskanlah kepada kami jalan Yang lurus Dan berikanlah kami taufik agar bisa menempuhnya Maka dalam permintaan kita tersebut Terkandung dua permintaan Yaitu kita meminta hidayatul irsyad Kita meminta ilmunya Kita meminta penjelasan tentang jalan tersebut dan kita juga meminta hidayah dan taufiq. Kita minta kepada Allah agar kita diberikan hidayah sehingga bisa mengikuti jalan tersebut, bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Karena betapa banyak di antara manusia yang mereka sudah belajar, mereka sudah tahu jalannya, namun mereka tidak mendapatkan hidayah dan taufiq. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini merupakan bagian dari taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Allahumma amin. Kemudian pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari tafsir Ibnu Katsir yaitu masih di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-90 hingga 104. Ayat 90 hingga 104. <clears throat> Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat ke-90. Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin." Dan pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa. Waburrizatil jahimu lil gawin Dan diperlihatkanlah dengan jelas neraka jahim Kepada orang-orang yang sesat Wa Waqila lahum aynama kuntum ta'budun Dan dikatakan kepada mereka Kepada orang-orang yang sesat di manakah berhala-berhala yang dulu kalian selalu beribadah kepada mereka? min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun yaitu berhala-berhala selain Allah dapatkah mereka menolong kamu atau dapatkah mereka menolong diri diri mereka sendiri bukifu fiha hum wal gawun maka mereka yaitu berhala-berhala sesembahan-sesembahan itu pun dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama dengan orang-orang yang sesat wa junudu iblis ajma'un dan bala tentara iblis seluruhnya qalu wa hum fiha yahtasimun mereka berkata sedangkan mereka bertengkar di dalam neraka tallahi in kunna lafi dhalalin mubin demi Allah sungguh kita dahulu ketika di dunia benar-benar dalam kesesatan yang nyata idnu sawwikum rabbil alamin karena kami telah menyamakan kalian dengan Rabb semesta alam. Wa ma adallana illal mujrimun dan tidak ada yang telah menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. Fama lana min syafi'in maka kami sekarang tidak punya seorang pun yang dapat memberi syafaat kepada kami. Wala sadiqin hamim dan kami juga tidak memiliki teman yang akrab Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Maka seandainya kita dapat kembali sekali lagi ke dunia, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Inna fi dzalika laayah wa makana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi kebanyakan mereka tidak beriman wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang <clears throat> Selanjutnya mari kita membaca tafsirnya dari tafsir Ibnu Kathir Qala Ibnu Kathir rahimahullah wa uzlifatil jannatu ay kurribat wa udniyat min ahliha yaumal qiyamah dan didekatkanlah surga maknanya adalah didekatkan ya kurribat artinya ya didatangkan didekatkan wa udniyat min ahliha didekatkan kepada para penghuninya ya artinya para calon penghuninya mereka belum masuk surga. Maka surga saat itu ditampakkan kepada mereka yaumal qiyamah pada hari kiamat. Muzakhrafatun muzayyanatun linadziriha. Surga saat itu dalam keadaan ya muzakhrafah dihiasi. Ya, jadi terlihat sangat indah. Linadziriha bagi orang-orang yang melihatnya Wahumul muttaqun alladzina fiha yaitu mereka adalah orang-orang yang bertakwa yang benar-benar menginginkan surga wa amilu laha fid dan mereka beramal untuk mencari surga ketika di dunia ya yaitu siapa yaitu orang-orang yang ketika di dunia mereka menahan hawa nafsunya ya karena apa? Karena ya surga hufatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, yang dibenci oleh hawa nafsu manusia. Sedangkan sebaliknya neraka hufatin naru bisyawat. Neraka dikelilingi dihiasi dengan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu manusia. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min." Dunia ini adalah penjara bagi bagi orang yang beriman. Artinya apa? Kalau kita ingin mengamalkan hadis ini, maka kita harus memenjarakan hawa nafsu kita. Ya. Ketika di hadapan kita ada ya sesuatu yang haram, maka kita tahan ketika kita diperintahkan melaksanakan kewajiban, maka kita harus menahannya, menawan hawa nafsu kita. Kita melaksanakan salat, kita mengeluarkan zakat, kita dia berpuasa, kita naik haji dan seterusnya, maka di situ hawa nafsu kita dikekang. Begitu pula ketika kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan, melihat yang haram, ya, memakan yang haram, mengambil yang haram, melangkah kepada yang haram, maka semua itu adalah ya gambaran orang-orang yang bertakwa. Yaitu mereka adalah orang-orang yang benar-benar menginginkan surga dan benar-benar beramal untuk mendapatkan surga di dunia. Wa burrisatil jahimu lil gawin ay uzhirat wa kushif dan ditampakkanlah neraka jahim kepada orang-orang sesat ya. di antara ulama mengartikan al-ghawin di sini adalah orang-orang kafir yaitu para calon penghuni neraka waliyadzubillah mananya adalah ditampakkan dibuka wa badat minha unukun fa zafarat zafratan maka keluarlah dari neraka tersebut leher dan kemudian dia zafarat artinya mengeluarkan suara yang keras zafratan menggelegar begitu balakat minhal kulubu ilal hanajir maka ya gemuruh neraka tersebut menggetarkan hati-hati manusia. Ya. Ketika mendengar gemuruh neraka, maka gentar semua manusia. Ya. Demikian dahsyatnya. Waqila li ahliha takrian wa Maka dikatakan kepada para penduduk neraka sebagai bentuk penghinaan bagi mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman aina ma kuntum ta'budun mana dahulu berhala-berhala yang dahulu kalian sembah min dunillah selain Allah hal yang surunakum au yantasirun apakah mereka bisa menolong kalian atau kabil mereka bisa menolong diri mereka sendiri ya Allah rendahkan orang-orang musyrikin dan berhala-berhala mereka. Ai laisatil alihatul lati abattumuha min dunillahi min tilkal asnamul andad tugni ankumul yawma syai'an. Yaitu tidaklah patung-patung yang kalian dahulu sembah selain Allah, baik dari patung maupun tandingan-tandingan selain Allah, ya, baik patung maupun ya benda-benda keramat, ya keris keramat, jimat-jimat, dukun-dukun, ya ataupun para raja yang sombong yang mereka minta disembah, para penguasa, ya, seperti Fir'aun dan yang lainnya, maka mereka semua tidak bisa menolong kalian pada hari ini, tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun pada hari ini wala tadfa an anfusiha bahkan untuk diri mereka sendiri saja mereka tidak bisa ya fa innakum wa iyyahal yaum hasabu jahannama antum laha waridun maka sungguh kalian begitu pula sesembahan-sesembahan kalian pada hari ini akan menjadi bahan bakarnya neraka jahanam antum semua kalian semua akan akan terjatuh ke dalamnya Wa qauluhu dan firman Allah Subhanahu wa taala fakubkibu fiha hum wal ghawun maka dilemparkanlah ke dalam neraka jahim yaitu patung-patung sesembahan itu dan orang-orang yang menyembahnya orang-orang yang sesat qala mujahid mujahid berkata yakni faduhwiru fiha dilemparkan ke dalamnya Wa qala ghairuhu kubbu fiha ditelungkupkan di, di dalam neraka. Wal kafu mukarraratun dan huruf kaf di sini terulang. Ya, artinya ya kubba. Namun diulang kaf jadi menjadi kubkibu. Ya. Artinya dari kata kaf ba ba. Kemudian kaf ini diulang menjadi kubkibu. Seperti sor sor. Ya. Seperti kalimat sor-sor di dalam ayat yang lain. Wal murad maknanya adalah anahu ulkiya ba'dhum ala ba'din minal kuffari wa qadatihim alladzina da'uhum ila syirki. Maknanya yaitu mereka seluruhnya dilemparkan ke dalam neraka yang satu dengan yang lain dari orang-orang kufar dan pemimpin-pemimpin mereka yang telah mengajak mereka yang telah menarik mereka ke dalam kesyirikan wa junudu iblis ajmaun dan bala tentara iblis seluruhnya ay ulqu fiha an akhirihim maknanya adalah mereka semua seluruhnya ya seluruh prajurit iblis dari yang pertama hingga yang terakhir semuanya dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Qalu wa hum fiha yahtasimun. Mereka berkata, sedangkan ya mereka saling ngobrol begitu ya, berbicara, sedangkan saat itu mereka berada di dalam neraka. Mereka saling berselisih, saling bersengketa, saling bermusuhan. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Orang-orang yang sesat ya yang disesatkan pengikut-pengikut mereka mengatakan demi Allah sesungguhnya kami dahulu telah berada dalam kesesatan yang nyata ya mereka baru nyadar sekarang selama ini mereka minta kepada selain Allah ya menyembelih kepada selain Allah mencari ya tolak bala mencari manfaat kepada selain Allah, maka mereka pada hari tersebut tersadar. Inna kunna ya sesungguhnya tallahi in kunna lafi dhalalin mubin demi Allah sesungguhnya dahulu kita telah berada di dalam kesesatan yang nyata ya maka sebenarnya kesesatan mereka itu jelas nyata karena mereka jelas-jelas beribadah kepada selain selain Allah tapi mereka nggak sadar Ya. atau mereka dikaburkan oleh keinginan-keinginan duniawi syahwat mereka. Idnu sawwikum birabbil alamin yaitu ketika kami menyamakan kalian dengan Rabbil Alamin. Ya. Artinya menyamakan di dalam ubudiahnya, di dalam hak-hak yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya kami minta rezeki kepada kalian, bukan kepada Allah. Ya. Kami mencari jodoh ya kepada selain Allah. Ya. Dengan pelet ya, kedukun dan lain sebagainya. Kami ya me, apa namanya? menggantungkan nasib kami kepada selain Allah menggantungkan nasibnya kepada ya kepada angka misalnya ya kalau angka 4 sial ya angka 13 ya. nasibnya digantungkan kepada apa kepada angka ya makanya kalau kita naik lift itu nggak ada angka 4 ya di hotel nggak ada angka 13 dilewat ya. maka ini semua adalah apa adalah bentuk-bentuk ya kesyirikan karena mereka telah menyamakan sesembahan-sesembahan selain Allah ya dengan Rabbul Alamin. Ayyaqulu tu'afa lilladina stakbaru yaitu orang-orang yang lemah, para pengikut yang hanya ikut-ikutan, mereka berkata kepada orang-orang yang sombong, para pemimpin-pemimpin mereka yaitu di dalam surat Ghafir ayat ke-47 yaitu Allah Subhanahu wa taala firman inna kunna lakum tabaa fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut bagi kalian maka apakah kalian bisa menyelamatkan kami dari neraka ya orang-orang yang ikut-ikutan ya ketika melakukan kesyirikan mereka ikut ikutan pemimpin mereka ya ketika misalnya memberikan sesajen untuk menunggu gunung, penunggu laut, ya, menunggu kuburan dan sebagainya, ya, maka mereka ikut ikutan, mengikuti tradisi pemimpin-pemimpin mereka. Maka mereka pun akan berkata di hari kiamat kelak, dulu kami pengikut kalian, kami cuma ikut ikutan, ya, sekarang tolong bebaskan kami. Gak mau kamu masuk neraka. wa yaquluna qad adu ala anfusihim bil malamah dan mereka mengucapkan dan telah kembali kepada diri mereka dengan kehinaan tallahi in kunna lafi mubin demi Allah kami sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata idnu sawwikum bi rabbil alamin yaitu ketika kami menjadikan kalian ya sama dengan Rabbil alamin. Ai naj'alu amrakum muta'an kama yuta'u amru Rabbil alamin. Yaitu ketika kami menjadikan perintah-perintah kalian sama ditaatinya seperti ketika perintah Allah Rabbul alamin ditaati. Wa abadnakum ma'a Rabbil alamin dan kami telah menyembah kalian bersama Rabbul Alamin. Iya. Artinya mereka menyembah Allah iya. Tapi mereka juga menyembah sesembahan selain Allah. Mempersekutukan Allah. Iya. Ada yang mempersekutukan Allah dengan manusia, ya. Menyembah orang-orang yang mati. Ada yang mempersekutukan Allah dengan hewan, ada yang mempersekutukan Allah dengan patung-patung, dengan pohon, dengan jin, maka mereka pun mentaati perintah-perintah sesembahan selain Allah. Wa ma adallana illal mujrimun dan tidak ada yang telah menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. Aima ja'ana ila dalika illal mujrimun. Tidak ada yang telah mengajak kami kepada kesyirikan-kesyirikan tersebut melainkan mereka adalah orang-orang pendosa. Fama lana min syafi'in dan kami tidak memiliki para pemberi syafaat untuk kami. Ya. Jadi mereka di neraka tidak punya pemberi syafaat. Mereka mengharapkan kepada sembahan-sembahannya tadi, pemimpin-pemimpinnya tadi. Namun itu pun tidak bisa menyelamatkan mereka. Qala ba'duhum yakni minal malaikah kama yaqulun fahalana min syufa'a فيشفع au nuratu نرد فنعمل غير kunna na'mal yaitu sebagian mereka yaitu di antara para malaikat sebagaimana yang mereka ucapkan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-53 maka apakah kami apakah ada pemberi-pemberi syafaat bagi kami yang bisa memberikan syafaat bagi kami atau bisa nggak kami dikembalikan ke dunia sehingga kami bisa beramal selain yang dulu kami amalkan di dunia. Ya. Jadi mereka berusaha untuk keluar dari neraka tersebut. Mereka mencari apa? Mencari pemberi syafaat. Di dalam tafsir Al-Baghawi, Al-Imam Al-Baghawi membawakan sebuah riwayat ketika menafsirkan ayat ini yaitu حدثنا الوليد ابن مسلم حدثنا من سمع أبا الزبير يقول أشهد لسمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يقول في الجنة ما فعل صديق فلان Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mana ketika di surga dia mengucapkan apakah yang dilakukan oleh teman saya si fulan. Wa fil jahim sedangkan temannya tersebut berada di dalam neraka. Fayaqulullah taala maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan akhriju lahu sadiqahu ilal jannah. Keluarkanlah baginya temannya tersebut menuju surga. Fayaqulu man baqiya ya. Maka ahli neraka yang masih tersisa pun mengatakan, ya, jadi ada penduduk surga nyari temannya. Nyari temannya, ternyata temannya ada di neraka. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala pun dikeluarkan temannya tersebut dari dari neraka. Nah, ketika dikeluarkan ya, maka yaqulu man para penghuni neraka yang melihat, ya, yang tertinggal mereka pun mengatakan, "Fama lana min syafi'in." Kami tidak memiliki pemberi syafaat. Wala sadiqin hamim dan kami tidak punya sahabat teman dekat. Ya. Jadi ketika mereka melihat ada yang dikeluarkan gara-gara syafaat temannya, maka mereka pun mengucapkan ini famalana min syafi'in. Kami tidak punya pemberi syafaat yang bisa mengeluarkan kami dari neraka. Qala Al-Hasan berkata Al-Hasan Al-Basri, "Istaktiru minal asdiqail mu'minin." Perbanyaklah oleh kalian teman-teman ya sahabat-sahabat dari orang-orang yang beriman. Fa innalahum syafa'atan yawmal qiyamah karena sesungguhnya mereka memiliki syafaat pada hari kiamat kelak. Ya. Maka ini nasihat dari Al Imam Al Hasan Al Basri. Oleh karena itu ketika kita melihat ya mengenal orang-orang soleh, maka dekatilah mereka. Ya. Pergaulilah mereka. Dekatilah mereka. Dan perbanyaklah teman-teman dari orang-orang yang soleh. Yang kita melihat mereka istiqomah, ya, Apalagi kalau kita mendapati ada orang yang mereka punya amalan-amalan tersembunyi eh, yang tidak diketahui semua orang. Ketika kita mengetahui rahasia tersebut, ya, ketika kita mengetahui betapa ikhlasnya orang tersebut, maka ya bersahabatlah dengan orang tersebut. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Ketika orang-orang yang bersahabat justru nanti di hari kiamat banyak yang bermusuhan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Al akhillau ba'dhum yaumin ba'dhum lil ba'dhum li ba'din adu." Ya, orang-orang yang dahulunya saling mencintai di dunia, nanti di hari kiamat kelak malah saling apa? Ba'dhum li ba'din adu, satu sama lain saling bermusuhan. Ya. Illal muttaqun kecuali orang-orang yang yang bertakwa. Ya. Maka nanti akan kita saksikan bagaimana seorang anak lari dari ayah ibunya, seorang ayah lari dari anaknya, seorang suami lari dari istri dan anaknya. Ya. Permusuhan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wadul mujrimu lau yaftadi min adabi jauh adabi jahannam yaumin bibani." Ya, sampai ada orang yang ingin menebus dirinya dari neraka dengan anaknya sendiri. Minta tuker sama anaknya. Iya. Biar anak saya neraka saya selamat. Wa ummihi wa abih bahkan bapak ibunya kalau bisa ditukar dengan dirinya. Wa sahibatihi wa bani dan ya istrinya pengennya ya semua ditukar. Kalau bisa makanya bermusuhan. Ya. Namun di hari kiamat tersebut ketika ya orang-orang bermusuhan justru ada ya ada orang-orang yang sukses ya orang tua orang tua yang sukses lah yaitu orang-orang tua yang memiliki diantaranya ya anak penghafal Al-Quran dimana ketika anak-anak bermusuhan sama orang tuanya justru orang tuanya penghafal Al-Quran dicari mana orang tuanya fulan kemudian dikasihkan apa mahkota diberikan pakaian yang yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangga orang tua itu di hari kiamat kelak. Ya. Begitu pula gambaran orang tua yang sukses adalah ketika anaknya itu anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ya. Sampai ada orang tua, ya, di hari kiamat kelak dia merasa kok saya akhirat saya kok enak gini, ya di kuburan enak, di hari kiamat tempatnya tinggi, ya. Padahal saya orang biasa. Saya bukan seorang ulama, ya saya juga bukan ahli ibadah, saya bukan ustadz, ya saya orang biasa saja. Tapi kenapa kok kedudukan saya tinggi seperti ini ya Allah? Maka dijawab apa? Bistighfari waladikalaka. Penyebabnya adalah karena istighfar anakmu, ya, doanya anakmu bagimu. Maka inilah orang tua orang tua yang sukses, ya. yang mereka mendapat kemuliaan karena anak-anaknya. Ya. Maka ya sebagai orang tua benar-benar kita harus berjuang, ya, banyak berdoa dan banyak berusaha agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Maka di sini disebutkan ada, ya ya'lamuna wallah anna sadiqa idza kana salihan nafa'a. Mereka mengetahui demi Allah bahwasanya teman apabila teman tersebut salih maka dia bisa memberikan manfaat. Ya. Wa annal hamima idza kana salihan syafa' dan bahwasanya sahabat teman dekat apabila dia adalah salih maka dia bisa memberikan apa? syafaat. Ketika ada yang teman benar-benar dekat Pak, iya. dan teman tersebut solih ya, dia nggak ngajak kita ribah, nggak ngajak kita bermaksiat, nggak ngajak kita ya berbuat yang haram, selalu mengajak pada kesolehan, maka ya, dia bisa memberikan syafaat. Kalau anna lana karatan fanakuna minal mu'minin. Seandainya kami bisa punya kesempatan sekali lagi, bisa mengulang hidup, maka kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Wadhalika annahum yatamannawna annahum yuraduna ila dari dunia. Yaitu mereka mengucapkan hal tersebut karena mereka berharap berangan-angan seandainya mereka bisa dikembalikan ke dunia lagi liya'malu bi ta'ati rabbihim sehingga mereka bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Rabb mereka fima yazumun tapi ini hanya klaim saja Pak ya belum tentu nanti ketika dibalikan ke dunia mereka akan beriman wahwa subhanahu ta'ala ya'lam bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui annahu law raddahum ila dari dunia seandainya Allah mengembalikan mereka ke dunia lagi la'adu limanuhu anhu mereka pasti akan kembali kepada apa-apa yang dilarang atas diri mereka wa innahum lakadzibun dan mereka adalah orang-orang pendusta ya maka manfaatkanlah hidup kita yang hanya satu kali inilah ya, benar-benar dimanfaatkan Gak akan ada yang mengulang ya hidup kita yang sudah berlalu itu tidak akan terulang dan kita nggak tahu berapa jatah kehidupan kita yang tersisa. Ya. Wa qad Allah ta'ala an takhasumi ahli nar fi surat Sad. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang persengketaan penduduk neraka di surat Sad. Tsumma qala ta'ala kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna dzalika lahaqqun takhasumu ahli nar." sesungguhnya ini adalah nyata yaitu permusuhan persengketaannya ahli neraka. Tsumma qala ta'ala kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna fi dzalika laayah." Sungguh di dalam hal tersebut, ya, gambaran ayat-ayat yang telah berlalu tentang kisah Nabi Ibrahim sampai kisah ya persengketaan ahli neraka tadi sungguh di dalamnya terdapat tanda-tanda keagungan Allah. Wa makana aktaruhum mu'minin, namun kebanyakan manusia tidak beriman. Ya. Artinya kisah-kisah seperti ini ini nggak mungkin dikarang, Pak. Ya. Bagaimana mungkin dikarang tentang surga neraka, ya? Tentang kesesatan orang-orang yang sesat. Dan bagaimana mereka bisa ya di dalam neraka? Ini tidak mungkin, ya, merupakan dikarang oleh Nabi SAW. Akan tetapi kebanyakan mereka adalah tidak beriman, nggak mau percaya. Ayat Nabi mahajati Ibrahim li kaumihi, yaitu di dalam kisah ketika Ibrahim berdebat dengan kaumnya wa iqamatihil hujjat alaihim dan ketika Nabi Ibrahim menegakkan hujjah atas kaumnya fit tauhid di dalam at-tauhid keesaan Allah Subhanahu wa taala la ayah terdapat tanda ay la dilalatun wadihatun jaliyatun ala annahu la ilaha illallah yaitu terdapat dalil yang menunjukkan dengan jelas dengan nyata bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala wa makana aktsaru mu'minin akan tetapi kebanyakan dari antara mereka tidak beriman wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim dan sesungguhnya rabbulah dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang ya maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menutup dengan namanya yang mulia yaitu Ar-Rahim yaitu ya zat yang memiliki kasih sayang kepada hamba-hambanya ya dan ini salah satu perbedaan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim yaitu nama Ar-Rahim itu terkadang digandengkan dengan nama yang lain ya Azizur Rahim, Ghafurur Rahim, Tawabur Rahim. Adapun nama Ar-Rahman tidak pernah ya. Ar-Rahman ima berdiri sendiri, misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahman alal arsy tawa, wa hum yakfuruna bir-Rahman, ya. Namun Ar-Rahim itu digabungkan dengan nama-nama yang lain. Ya. Kemudian perbedaannya Ar-Rahman adalah isbatu kamal rahmah lillah, yaitu menetapkan kesempurnaan kasih sayang bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rahim muta'addiyah, ya. Sifat kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya, adapun Rahman bagi dirinya sendiri. Adapun Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah bagi para hambanya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wa kana bil mu'minina rahima. Bihim rahima. Ya, maka kasih sayang terhadap mereka. Ya. Begitu pula di antara para menyebutkan bedanya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu mencakup seluruh makhluk. Ya, seluruh manusia, baik yang kafir maupun yang beriman, semuanya dapat kasih sayang Allah. Ya satu tapi hanya satu yaitu di dunia saja. Satu bagian dari seratus bagian kasih sayang Allah. Adapun orang-orang beriman, ya maka ini rahim khusus, ya. Rahman mencakup seluruh makhluk, adapun rahim khusus bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Maka ini menunjukkan ya rahim ketika Allah Subhanahu wa taala menutup dengan Rahim artinya di situ adalah meningkatkan rasa roja kita, rasa harap. Ya, setiap disebutkan nama Rahim, maka di situ kita diperintahkan untuk banyak berharap. Ya, berharap agar kita ya bisa menyelamatkan orang lain dari neraka, berharap agar kita kalaupun masuk neraka diselamatkan oleh sahabat kita yang baik, ya. Berharap agar kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Rahim. Ya. Maka di situ apa? Kita dipacu untuk mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan karena sudah masuk Isya dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, dan dengan ini kisahnya Nabi Ibrahim pun selesai dan akan berlanjut dengan kisahnya kaumnya Nabi Nuh. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian ini yang bermanfaat dan amal yang saleh. وصلى الله على نبينا محمد وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته